Lihat, dengan apa iblis bermaksiat kepada Allah dengan dalil dengan dalil kias kias farid kias yang sangat dibenci oleh Allah. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Apa ini? Dalil. Dengan dalil dan istidlalnya salah. Ini lebih dibenci oleh Allah daripada berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya. Lihat, orang-orang Khawarij yang dikatakan oleh Nabi sebagai kilabu ahlin nar anjing-anjing penghuni neraka dengan apa mereka sesat dengan firman Allah inil hukmu illalillah tidak ada hukum kecuali hukum Allah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka kafir ayat ini diteriak-teriakkan oleh orang-orang orang-orang khawarij yang oleh Nabi dikatakan kilabu ahlin nar anjing-anjing penghuni neraka dengan apa dengan ayat Al-Qur'an lihat kaum Mu'tazila, lihat kaum Jahmiyah, lihat kaum Jabariyah. Bahkan sebagian saudara-saudara kita yang mengingkari tujuh ayat dalam Al-Quran. Belasan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah bersemayam di tempat yang sangat mulia arash. Dengan apa mereka menolak ini? Dengan firman Allah, wa huwa ma'akum kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada dengan dalil. Lihat saudara-saudara kita yang dengan alasan dakwah meninggalkan anak istrinya, bahkan istrinya yang sedang hamil, dipelopori oleh seseorang yang salah memahami ayat Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, disuruh keluar, khuruj. Mereka memahami ini dengan cara yang salah. Maka terjadilah firqah sufiah yang luar biasa besar di muka bumi ini hari ini. Dari contoh-contoh ini, maka wajib bagi kita untuk tidak menafsirkan Al-Quran. Jangan menakwilkan Al-Quran. Jangan memahami Al-Quran. Kecuali dengan pemahaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Taus, Ibn Abbas, Mujahid, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Pemahaman mereka kita pakai, bukan pemahaman kita masing-masing. Lihat hari ini betapa bahayanya sebagian anak-anak muda. Mereka baca Al-Quran, bahkan sekedar Al-Quran terjemah. Diutak-atik sendiri, dipahami di, sendiri, dimaknai sendiri. Maka keluarlah dari mulut mereka Barang siapa yang tidak berbaiat bersama kami Kafir Tidak pakai jilbab Kafir Pemerintah Indonesia Kafir Begitu mudah sekali lafat kafir keluar dari mulutnya Berangkat dari mana? Dari Al-Quran terjemah Lihat Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan Muad bin Jabal baru saja pulang dari Yaman. Muad bin Jabal di Yaman melihat banyak para pendeta Kristen disujudi oleh orang-orang Kristen. Entah berapa lama Ibnu uh, eh, Muad bin Jabal menyaksikan pemandangan ini, maka begitu Muad kembali ke Madinah, hari pertama ketemu dengan Nabi, langsung sujud kepada Nabi. Tentu perbuatan kufur, sujud kepada manusia. Apakah Nabi menyuruh Muad untuk bertaubat? untuk baca syahadat lagi? Apakah Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, engkau telah kafir? Tidak. Tidak. Lihat. Nabi Rasulullah saw menyaksikan di hadapan beliau perbuatan yang sangat kufur sujud kepada manusia. Tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Syariat Nabi kita Muhammad SAW berbeda dengan syariat-syariat para nabi dan rasul yang lain alaihi wassalam. Pelajaran yang luar biasa besar bahwa kita mengikuti pemahaman pendahulu kita. Yang pertama tentu Rasulullah alaihi salatu wasalam diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para tabi'in, tabi'ut, tabi'in, a'immatul arba'ah dan seterusnya.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 Jawab tidak. Ijtihad sampai kapanpun bisa. Ya. Yang menjadi masalah apa yang diistihadkan? Ketika Allah sudah berfirman, ketika Nabi sudah bersabda, ketika Abu Bakar, Umar, para sahabat sudah sepakat, maka haram bagi siapapun untuk berijtihad. Lihat, Allah tegaskan dalam tujuh ayat bahwa Allah bersemayam di arsh. Kemudian Nabi uji seorang budak wanita. Dikatakan bahwa budak perempuan ini beriman karena dia meyakini bahwa Allah di atas langit di arsh. Dan seluruh para sahabat mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsh. Bolehkah kita beri jihad? Sebetulnya mungkinkah Allah uh, Tuhan kita ini menempati ruang, menempati tempat? Kalau Tuhan menempati ruang sama dengan kita dong. Karena kita juga menempati ruang. Maka tidak pantas kalau Allah butuh tempat. Ucapan seperti ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi, tidak pernah diucapkan oleh Bakar, Umar, para sahabat. Ucapan ini muncul ketika kitab-kitab Aristoteles, Socrates, Plato mulai dibaca oleh kaum muslimin dalam bentuk bahasa Arab. Baru muncul pikiran seperti itu, sebelumnya tidak ada. Tidak ada pertanyaan apakah ketika Allah bersemayam di aras berarti Allah butuh tempat. Tidak ada perkataan seperti itu. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh apapun. Allah ghani terhadap segala sesuatu. Allah tidak butuh apapun. Tapi bersamaan dengan itu Allah bersemayam di aras. Kenapa? Suka-suka Allah. Biarkan Allah melakukan apa saja. Ya. Allah bersemayam di aras dan bersamaan dengan itu setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia sabda Nabi alaihi salatu wassalam biarkan Jangan seperti orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah yang mengatur Allah dengan mengatakan tidak mungkin Allah begini, tidak mungkin Allah begitu. Mustahil Allah begini, mustahil Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terserah Allah mau melakukan apapun, Allah mau berbuat apapun, terserah Allah. Maka ketika seorang Jahmiyah mengatakan la uminu bi ilahin yantakilu ila sama minas sama ila sama' Kami tidak mau beriman kepada Tuhan yang berpindah-pindah dari satu langit ke langit lain. Ini tujuannya mau menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, soal Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain. Dijawab oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. ini uminu bi ilahin yaf'alu ma yasha. Adapun aku, aku beriman kepada Tuhan yang melakukan apa saja terserah dia. Terserah, terserah dia. Allah mau berpindah ke langit manapun, Allah mau melakukan apa, Allah mau tersenyum, Allah mau tertawa, terserah Allah. Kita tinggal mengimani. Pemahaman siapa ini? Para nabi dan rasul. Pemahaman para sahabat. Ratusan kali rasul dan para sahabat membaca ayat Wayadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang. Ratusan kali ayat ini dibaca oleh Rasul dan para sahabat. Ya, Ma mana akali basarin khalaqtu biyadayya. Allah berfirman kepada iblis, "Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Lihat. Rasul dan para sahabat membaca kedua tangan Allah dan Rasul dan para sahabat diam, tidak berkomentar, tidak mengatakan ini kiasannya, ini bukan maksud sebenarnya ya tauhid tidak. Begitu juga ketika Rasul dan para sahabat membaca ayat "Wassamawatu matwiyatum biyamini" nanti langit-langit itu ada akan digenggam oleh tangan kanan Allah. Ratusan kali juga Rasul dan para sahabat membaca ayat ini, tapi Rasul dan para sahabat tidak berkomentar apa-apa, diam. Maka sudah kita diam. Jangan sok tahu menakwilkan, mentafsirkan sesuatu yang tidak pernah keluar dari lisan Nabi, lisan Abu Bakar, Umar, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.